بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita yang mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, kasih sayang, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin kita lanjutkan pengajian kita. Masalah masih berbicara tentang permasalahan dikir. Ya, sampailah kita dalam hadis atau uh, pertanyaan ya soal ma makna kaulihi ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin Allah Subhanahu wa taala berfirman ya berdoalah kalian sebut nama Allah panggil-panggil nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan tadarruan ya dengan rasa penuh ya keluh ya, harapan wakufiatan dan dengan diam-diam ya innahu la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang berlebih-lebihan nah apa ini maksudnya apakah maksud dari ayat ini adalah larangan seseorang untuk berzikir dengan kencang, dengan suara yang keras, nah, maka jawabannya adalah innal i'tida'a fi du'ai idza fussira bil jahri fal muradu bihi raf'u sauti zaidu ala qadril hajati la mutlaq la mutlaqul jahri ya maka yang dimaksud daripada berlebihan di dalam doa apabila ditafsirkan maksudnya berlebihan di dalam mengangkat suara maka maksudnya fal muradu bihi maksudnya adalah mengangkat suara yang lebih dari ukuran yang dibutuhkan ini yang nggak boleh la mutlaqal jahar bukan pelarangan secara umumnya di dalam ya suara yang keras enggak tidak demikian ya jadi ayat ini bukan melarang untuk mengangkat suara di dalam berzikir tapi apabila diartikan ini tidak mengangkat suara maksudnya tidak mengangkat suara melebihi daripada suara-suara ukuran yang memang yang normal ini dia maksudnya Kenapa demikian? ya, ini jam'an bainal adillati karena menggabung antara dalil-dalil yang terlihat kontroversi dalil-dalil yang terlihat ya berbeda ada yang melarang untuk suara keras ada juga yang menganjurkan dengan suara yang keras jadi ada dalil yang melarang dan ada dalil yang ya menganjurkan untuk menggabungkan maka ayat yang menjelaskan ya wakufiatan dan pelan-pelan maksudnya pelan di situ apa bukan pelan artinya ya pelan dalam arti kata tidak terdengar enggak maksudnya di sini adalah standar yang normal ya jangan berlebihan Kenapa? Wa bidzalika fassarahu al hafiz Ibnu Hajar fil Fathi. Dan penjelasan itu, penafsiran itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al Hafid yang ahli dalam hadis ya al Hafid Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Fatah maksudnya di sini adalah Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Haitsu qol ya, yang mana beliau mengatakan berkomentar al-i'tida'u fi du'ai yaqa'u bi ziyadati raf'i fawqal hajah. Yang dimaksud berlebihan di dalam doa itu apabila terjadi kelebihan mengangkat suara ya, yang melebihi daripada kebutuhan yang melebihi daripada kebutuhan ya ini yang nggak boleh dan inilah yang dijelaskan oleh pakar ahli hadis ya, yaitu al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani wa yadullu dzalika ya, dan yang menunjukkan demikian itu secara jelas hadis Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu ya, yang menjelaskan berdoa tidak boleh berlebihan artinya lebih dari ukuran normal dalam mengangkat suara dalam hadis Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu beliau menjelaskan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Ya, maka kami apabila sudah ya tiba di hadapan wadi, di hadapan lembah, ya, maka kami halalna, kami mengucapkan tahlil yaitu la ilaha illallah wa kabarna dan kami bertakbir Allahu akbar wartafa'at aswatuna sampai suara-suara kami itu ya terangkat suaranya keras ya, suaranya sampai diangkat dengan keras Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah sambil teriak ya memang karena kegembiraan nah ini diangkat dengan suara yang berlebihan faqala sallallahu alaihi wasallam maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengarahkan para sahabat ya ayuhan nas eh para manusia, para sahabat ya urfuku wala tujhidu anfusakum eh, ur, uh, irba'u ala anfusikum ya lembutkan untuk diri kalian artinya pelan-pelan ya dalam arti kata ya sayangin diri kalian pelan-pelan ya, jangan sampai ya, berteriak-teriak nah, maka al hadis ya, sampai akhir hadisnya kalau al hafid maka al hafid menjelaskan irba'u ai maksudnya irba'u tadi apa urfuku wala tujhidu anfusakum ya maka diajarkan untuk ya ber e, lemah lembut artinya dengan suara yang sedang yang normal ya jangan sampai menyakiti ya memaksakan diri kalian bahwa sallallahu alaihi wasallam ma amarahum birrifqi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk melembutkan ya artinya dari teriak teriakan yang kesa yang besar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ya lembutkan suaranya ya bukan untuk melarang sama sekali mengangkat suara enggak wahwa yaqtadi tarkasyahi al-mufriti dan ini arahannya adalah maksudnya adalah untuk meninggalkan teriak-teriak yang berlebihan ya dengan tahlil dan takbirnya itu sampai dia berteriak-teriak yang berlebihan inilah yang memang ya dilarang latar ke aslil jahri bukan berarti beliau dengan hadis ini atau dengan yang sebelumnya melarang untuk ya e, memerintahkan untuk meninggalkan zikir secara kencang atau artinya secara mengangkat suara enggak bukan itu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jam'an bainal adillah menggabung antara dua dalil ya jadi kesimpulannya para sahabat radhiyallahu anhum mereka pun mengangkat suara dalam berzikir ya dari hadis-hadis yang banyak juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu juga beliau ya e, menyaksikan adanya mengangkat suara seperti juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis sahih beliau mengatakan kami tidak tahu waktu kami masih kecil katanya kami tidak tahu sudah selesai sholat atau belum kecuali apabila terdengar suara-suara zikir. kalau udah ada suara-suara zikir aja selesai salam-salam, ya ada deh tuh. Setelah itu suara-suara zikir dengan suara yang kencang. Maka sahabat beliau mengatakan aku tidak tahu selesai sholat kecuali ada suara yang zikir. Kalau ada suara zikir, oh berarti sholat sudah selesai. Nah di sini berarti ya suara ketika berzikir selesai sholat itu dilakukan juga dengan mengangkat suara. Artinya dengan suara yang ya yang normal lah. Ya mengeluarkan suara yang yang normal. Banyak banyak lagi yang lain ya. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasul saw berdoa, sahabat dengar, sahabat mengaminkan seperti di perang Badar Rasulullah SAW berdoa ya begitu juga salah satu doa dalam doa kunut yang kunut itu kan doa dari Rasul beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dalam hadis sahihnya jelas ya baik dalam kunut ataupun di dalam uh, e, sholat witir baik dalam subuh atau dulu ataupun dalam sholat witir bulan Ramadan ya di pertengahannya itu kan doa yang dibaca Allahumma hadina fiman hadait. Nah, itu suara yang keras. Itu berarti mengangkat mengangkat suara. Ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya ya nggak apa-apa. Mau zikir secara pelan boleh, mau zikir mengangkat suara dengan suara yang normal pun juga boleh. Waminhu diantaranya juga adalah Eh, wa minhu diantaranya ya yadhharu aidan ya tampak juga annal murada bil jahri fi gauli ta'ala yang dimaksud ya mengangkat suara dalam firman Allah taala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya wa khifatan wa dunal jahri minal gaul wa asyahul baligh Ya, dari sini diketahui bahwasanya yang dimaksud dari ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebutlah nama Tuhanmu Tuhanmu di dalam dirimu ya dengan penuh harapan keluh kesah kita dan dengan pelan-pelan tanpa dengan kenceng-kenceng daripada ucapannya. Nah, apa ini maksudnya di sini? Maksudnya huwa asyahul balik. Maksudnya jangan pakai teriak-teriak. mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan tanpa dengan teriak-teriak ya, yang berlebihan. La mutlaqul jahri jam'an baina bainahu wa bainal ahadits sahihati adalati ala masyru'iyatil jahri bil qawli bidzikri wastihbabihi. Ya. Jadi teriak-teriakan yang kencang, yang berlebihan yang tidak diperbolehkan bukan ya hanya sekedar mengangkat suara yang dilarang enggak itu tidak dilarang. Ya, jam'an bainahu wa bainal ahadisi sahihah menggabung antara ayat-ayat seperti ini yang menjelaskan zikir dan juga menjelaskan menggabung antara ayat-ayat hadis-hadis yang soheh prakteknya Al-Quran itu yang memahami Al-Quran adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diwariskan oleh para sahabat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, beliau mempraktekannya sesuai yang diajarkan oleh Rasul, berzikir dengan mengangkat suara. Ya, ada zikir-zikir yang memang diperbolehkan untuk mengangkat suara. Sementara ayat ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya tentunya adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pantas kalau ayat ini dijadikan dalil tuh ya zikir nggak boleh kenceng-kenceng, doa nggak boleh kenceng-kenceng tuh ayatnya itu ayatnya atau dalilnya misalnya. Ya, kalau zikir itu tidak boleh kencang-kencang secara mutlak, kan Al-Quran juga zikir. Berarti kita nggak boleh dong baca Quran kencang-kencang. Prakteknya dalam sholat, sholat aja disuruh baca. Kalau jadi imam ataupun misalnya sholat-sholat yang jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacanya kencang apa enggak? Kencang Begitu juga tadi kunut subuh. Katakanlah ini beda pendapat dalam kunut subuh, tapi yang dulu-dulu kan rasulullah saw ya, ini pernah dilakukan oleh beliau dan dibaca dengan kencang. Kalau pelarangan itu mutlak, secara mutlak pokoknya yang namanya zikir secara kencang nggak boleh, maka berarti ya kenyataannya rasulullah saw beliau baca doa kencang-kencang mengangkat suara itu tidak bermasalah ya banyaklah hadis-hadis yang Rasulullah SAW mengangkat doa apa mendoakan sahabat banyak udah gak heran ya, mendoakan sahabat dengan suara yang kencang ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah untuk sahabat dengan suara yang kencang ya Allah maghfir lil, lil muhajir wal ansar itu doa dari Rasulullah SAW. Dibacanya, para sahabat dengar. Ya, jadi kalau ayat ini diarahkan untuk melarang orang yang berzikir dengan mengangkat suara dengan suara yang keras atau berdoa dengan suara yang keras, maka ini bukan tempatnya. Ya, artinya kalau itu dilarang dengan dalil ini, ini dalil bukan itu maksudnya. Ya, berarti orang itu telah menyelewengkan dalil ya membelokkan dalil ya, dalil yang benar itu apabila berlebihan ya apabila berlebihan bahkan Imam Suyuti pernah juga beliau berpendapat ini dalam masalah ini dibilang ini dulu di awal-awal Islam katakan Imam Suyuti di awal-awal Islam. Kenapa? Karena orang-orang Islam dimusuhin kalau dia mengangkat suara, berzikir, doa, semuanya akhirnya nanti digebukin. Sebagaimana yang terjadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya, beliau dengan lantang baca suara uh, surat Ar-Rahman ya su, su, membaca Al-Qur'an ya ke, di depan para kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy akhirnya beliau dipukulin ya nah ini menurut Imam Suyuti itu maksudnya di awal-awal Islam tapi setelahnya sudah ya ada ayat yang membolehkan juga kita untuk bersikir dengan dengan suara yang keras ya ya hadis sahih adalah ala masyru'atil jahri ya menggabung antara hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan daripada dimasyrukannya ya diperboleh di, diajarkan kita untuk ya secara bersuara secara jelas-jelas dengan ucapan di dalam berzikir dan disunahkan hal tersebut. Nah kata ya. Jadi kesimpulannya yang kemarin kita katakan kesimpulannya ya biar kita pahamin juga ya, berzikir itu boleh kenceng boleh pelan ya nah itu tergantung bagaimana kepribadian kita kalau kita itu lebih tenang untuk berzikir secara diam dengan secara pelan-pelan ya jalankan itu tapi kalau kita ya kalau zikir pelan-pelan akhirnya ngantuk Akhirnya antuk sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau zikirnya itu secara keras-keras. Artinya dengan mengangkat suara. Kenapa? Iya. Yeah. Salah satunya itu tujuannya Di ta'lim. Ya, salah satunya adalah tujuannya untuk mengajarin generasi. Ajarin generasi berikutnya jadi nggak pakai dia belajar lagi ikut sholat juga udah terbentuk sudah terlatih ya dengan dia berjamaah ya dengan dia ikut rutinitas agama otomatis dia itu ya terlatih untuk melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan juga yang dianjurkan oleh para ulama salihin ya Allah alam so, ya, selesai kita